BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Apakah gerakanku sudah cukup lincah? Aku malah hampir tidak percaya. Kang Mas Jatmiko mampu bergerak selincah itu. Ah, jangan begitu Dimas. Aku kurang suka mendapat pujian yang kurang terus dari seseorang. Tapi aku mengatakannya sebenarnya, Kak Mas. Maksudku, janganlah Dimas Yudhira memujiku dengan kata-kata belaka. Nah, ayo, ambillah pedang itu. Kita latihan beberapa jurus, ya? Baiklah, Kak Mas. Kalau begitu keinginanmu, akan kulayani. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Aku bisa mengampuninya, tapi perbuatannya itu harus ada juga akibatnya. Apa dia tidak pernah mikir pada saat mau melakukan perbuatan tidak senonoh itu? Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Terletak di antara dua benua Asia dan Australia Juga di antara dua samudra Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pagi harinya, Jatmiko pergi ke Istana Mataram. Setelah menambatkan kudanya, dia melangkah menyusuri pinggiran alun-alun. Setelah melewati serambi masjid, dia menghampiri kerumunan prajurit. Tapi rupanya Sudiro tidak ada di sana. Dia lalu menanyakannya pada Tumenggung Rono Menggolo. Tapi rupanya Ki Tumenggung juga tidak tahu di mana adanya Sudiro. Akhirnya Jatmiko menemukan pemuda tampan yang menjadi kekasih Kismoroso adiknya di ruangan Wiji Pinilihan. Sudiro tengah duduk sendiri menghadapi tumpukan senjata tajam yang biasa dipergunakan untuk latihan kanuragan. Rupanya dia tengah termenung. Karena itu dia tidak tahu Jatmiko menghampirinya dari samping tiang ruangan. Dimas Sudiro, Kang Mas Jatmiko? Aku mencarimu ke sana kemari. Rupanya kau ada di sini, Dimas. Aku sedang istirahat, Kang Mas Jatmiko. Aku baru memikirkan latihan apa yang harus kuberikan pada prajurit-prajurit anak buahku nanti. Kau memang seorang perwira pasukan yang berbakat, Dimas. Pikiranmu selalu tertuju pada soal-soal keprajuritan. Suatu saat nanti, kau pasti akan berhasil menjadi seorang temenggung. Ya, doakan saja Kang Mas Jatmiko. Sepi sekali ya Dimas. Tidak ada siapa-siapa kecuali kita berdua. Apakah prajurit-prajurit anak buahmu semuanya pandai bermain pedang, Dimas? Uh, tidak semuanya, Kamas. Ada yang pandai, ada juga yang kurang kemampuannya. Biasanya mereka hanya menguasai dua jenis senjata tajam. Malah banyak yang hanya menguasai satu jenis senjata tajam saja. Kecuali jurus-jurus tangan kosong mereka mempunyai kemampuan yang lumayan, Kang Mas. Daripada duduk-duduk hanya melamun saja, kenapa kita tidak latihan jurus pedang saja, Dimas? Sekalian, aku ingin melemaskan urat-uratku. Jurus pedang memang agak susah, tapi lama-kelamaan kalau sering latihan, pasti akan bisa terampil. <laughs> Ayo Dimas, mumpung tidak ada orang, kita bisa berlompatan ke sana kemari sambil memainkan jurus-jurus pedang. Ya, sekalian cari keringat. <laughs> ah, Kang Mas dan Miko ini macam-macam saja. Ini bukan saatnya latihan, Kang Mas. Ya, tapi sekarang ini juga bukan saatnya melamun, Dimas. Ayo, kita cari keringat sebentar. Ya? Coba, lihat Dimas. Bagaimana Dimas Sudiro? Apakah gerakanku sudah cukup lincah? Aku malah hampir tidak percaya. Kang Mas Jatmiko mampu bergerak selincah itu. Ah, jangan begitu Dimas. Aku kurang suka mendapat pujian yang kurang terus dari seseorang. Tapi aku mengatakannya sebenarnya, Kang Mas. Maksudku, janganlah Dimas Yudhiro memujiku dengan kata-kata belaka. Nah, ayo, ambillah pedang itu. Kita latihan beberapa jurus, ya? Baiklah, Kang Mas. Kalau begitu keinginanmu, akan pelayani. Sudiro segera berdiri Tangannya menyambar sebilah pedang dan segera menarik senjata tersebut dari warangkanya. Aku siap, Kang Mas. Kuda-kudamu sudah sangat bagus di Mas Tapi entah bagaimana, jurus-jurus pedang. Kita lihat saja nanti. Terjadilah pertarungan jurus pedang yang memukau Jasmiko melompat ke kiri kanan, bergerak dengan sangat lincah bagaikan seekor burung serigala. Sementara Sudiro tidak mau kalah. Dia pun seorang pendekar yang cukup tangguh. Karena itu dia berhasil meraih jabatan sebagai perwira pasukan. Sama seperti jabatan yang dimiliki Jatmiko. Suatu saat, Sudiro menyergap dengan sabetan-sabetan pedangnya yang berbahaya. Tapi setiap kali serangan itu datang, Jatmiko selalu berhasil menangkisnya atau menghindarinya. Sekarang ganjaku menyerangmu Dimas. Ayo Dimas Liro. Pungut pedangmu itu. Ayo kita teruskan jurus pedang yang menyenangkan ini. Ayo Dimas. Sebentar Kamas dan Niko. Aduh, lengan saya pegal sekali. Ya, sebentar. Kita istirahat dulu sebentar, Kang Mas. Baru beberapa jurus sudah mau istirahat. Ya, maaf Kang Mas. Ini sebenarnya ada apa? Kita hanya latihan saja kan? Mengapa Kang Mas dan Miko bertarung sepertinya sungguh-sungguh? Dimas Yudhiro, selama menjadi seorang laki-laki, aku belum pernah tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi segala macam bentuk kehidupan ini. Aku selalu bersungguh-sungguh. Apakah kau biasa bermain-main, Dimas? Bukan begitu, Kang Mas. Kita kan hanya latihan. Jangan sampai di antara kita ada yang cedera. Sekalipun hanya latihan, kita harus bersungguh-sungguh. Hidup ini tidak bisa kita hadapi dengan sikap bermain-main. Baiklah. Sekarang, aku mau bicara dari hati ke hati dengan Dimas Sudiro. Ayo, kita cari tempat duduk yang enak. Miko kembali memasukkan pedang ke dalam warangkanya melemparkan senjata tajam tersebut di atas tumpukan senjata di sudut ruangan. Kemudian dia melangkah menghampiri tiang ruangan yang ukurannya cukup besar. Selanjutnya dia duduk di situ. Tak lama kemudian, Sudiro menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Sesaat lamanya, mereka berdiam diri. Sebenarnya ada persoalan apa Mas Jadmiko? Apakah aku perlu mengatakannya Dimas? Aku kira tidak perlu. Aku kira Dimas Widura sudah tahu. Maksudmu dia cengkis Moroso? Bukan. Bukan soal Kis Moroso. Soal kamu Dimas. Kismoroso tidak punya masalah apa-apa. Dia perempuan. Dia cukup lapang dada menerima seluruh akibat perbuatanmu padanya. Maafkan Mas Darmiko. Saya masih belum jelas. Ada apa dengan dia Cengkis Moroso? Dimas Sudiro, pertanyaan itu akan kurubah dan akan kutunjukkan untukmu. Apa yang telah kamu lakukan terhadap dia Cengkis Moroso? <sighs> Dimas Sudiro. Iya. Mari kita bicara belak-belakan saja sebagai seorang laki-laki. Dan biasanya, seorang laki-laki baru disebut laki-laki kalau dia mau dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dia lakukan. Sekarang perbuatan yang telah kau lakukan terhadap adikku sedang berbuah. Kamu pasti tahu apa yang kumaksudkan? Iya. Yeah. Nah, sekarang aku minta ketegasanmu di Masudiro. Aku tidak ingin Kismoroso menderita sendirian akibat perbuatanmu. Dia adikku satu-satunya, dan kebetulan dia seorang perempuan. Karena itu, aku akan melakukan apa saja untuk menolongnya keluar dari penderitaan. Bagaimana di Masudiro? Sudah jelas persoalannya, bukan? <sighs> Iya, kan Mas. Uh, saya mengaku salah. Saya hilaf. Saya lupa diri. Dan uh, saya mengaku salah, kan Mas. Mengaku salah itu sudah cukup baik, Mas, Cukup baik, tapi belum cukup. Harus disusul dengan sikap yang lain. Sikap sebagaimana layaknya seorang laki-laki sejati. Kalau Sudiro boleh pandai bermain pedang, pandai memainkan jurus-jurus keris ataupun tombak, pandai ilmu kanuragan dan tangan kosong. Tapi selama Dimas Sudiro tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, maaf, aku terpaksa tidak bisa mengakuimu sebagai seorang laki-laki sejati. Jadi pokok persoalannya ialah tanggung jawab. Dimas Sudiro. Iya, Kang Mas. Mau tidak mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang telah kau lakukan terhadap Diajeng Kismoroso? Ingat Dimas, persoalan ini belum sampai ke tangan ayah Anda Temenggung. Dan belum banyak yang tahu kecuali aku sendiri, kanjeng ibu, dan seorang abdi yang bernama Mbok Jemprit. Kalau sampai ayah Temenggung mendengar persoalan ini, entah apa yang akan terjadi. Aku tidak bisa berbuat banyak lagi. Karena itulah, sebelum ayah Temenggung tahu, sebaiknya Dimas Sudiro mengikuti saran-saranku. Baiklah kan Mas, Aku menurut saja. Memang, ya, ini kesalahanku. Jadi aku harus bertanggung jawab, Kang Mas. Kalau begitu, Dimas Tidro tunggu saja. Aku akan membicarakan persoalan ini dengan Kanjeng Ibu dan Diajeng Kismoroso. Pada saatnya nanti, Dimas Tidro akan kupanggil. Baiklah, Kang Mas. Aku akan mengikuti segala saran maupun nasihat Kang Mas Jadmiko. Aku minta maaf karena telah berlaku tidak senonoh pada Diajeng Kismoroso. Aku benar-benar hilaf pada saat itu. Aku lupa diri, sehingga terjerumus dalam lumpur aib yang memalukan. Sungguh, Kang Mas, aku menyesal sekali atas kejadian ini. berikutnya, Jatmiko membawa Sudiro pulang ke dalam Katumenggungan. Kita Menggung dan Nyai Temenggung duduk di ruangan pendopo. Cahaya lampu gantung menyebar ke seluruh ruangan dan sebagian memancar ke halaman yang gelap oleh malam. Tak lama kemudian, Jatmiko dan Sudiro datang. Mereka segera duduk di atas kursi ukir yang sudah disediakan. Temanggung Jayang Logo menatap tajam ke arah Sudiro. Saking tajamnya, seolah-olah kedua belah matanya ingin melompat keluar. Sudiro menundukkan wajahnya ke lantai ruangan. Perwira muda itu sama sekali tidak berani mengangkat mukanya. Dan diam-diam keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. saja bicara di depan ayah temenggu. Supaya persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Monggo, silakan. Hmm, <laughs> Paman Tumenggung, uh, <laughs> anu apa? <laughs> Kamu mau ngomong apa, Sudiro? Kamu seorang perwira muda pasukan. Perwira pasukan harus bersikap tegas. Perwira pasukan kalau ngomong harus tuntas dan tegas. Jangan blekak-blekuk seperti monyet kedinginan begitu. Ayo, cepat. Mau ngomong apa kamu? Hm? Ampun, Paman Tumenggung. Saya mohon ampun. Ampun, ampun, ampun. Kamu salah apa sehingga minta ampun padaku, Sudiro? Hm? Ngomong saja terus terang, Sudiro. Akui perbuatanmu di depan Kakang Tumenggung. Supaya semuanya segera dapat diatasi. Ayo cepat. Injih kulit Tumenggung. Hmm, Iya, terus terang, saya telah berbuat tidak senonoh pada dia Cengkis Kismoroso. Saya menyesal sekali, dan saya mau bertanggung jawab. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya sebagai seorang laki-laki. Tanggung jawab yang bagaimana, Sudiro? Hmm? Maksud kamu mau mengawini Kismoroso, begitu? Inggih, Paman Tumenggung. Saya bersedia menikahi dia Jengkis Moroso kapan saja. Saya tidak akan melarikan diri dari tanggung jawab saya sebagai seorang laki-laki. <laughs> Bagus. Sekarang berdiri kamu. Berdiri. Nah, sini. Berdiri di sini. Bagus. Tadi kamu ngomong apa? Hmm? Kamu ngomong bahwa kamu siap bertanggung jawab. Begitu? Iya, Paman Tumenggung. Saya siap bertanggung jawab. <laughs> bertanggung jawab itu sikap yang bagus. Harus dipunyai oleh setiap orang. Tapi dalam kaitan dengan masalah putriku sikis Moroso, bersedia bertanggung jawab saja belum cukup. Iya. Dia sudah mohon ampun. Dia sudah mengaku bersalah. Jangan, jangan. Dia belum tahu siapa Tumenggung Jayeng Loko ini. Terima pembalasanku. Terima hukumanmu. Hmm? Tumenggung Jayeng Loko marah besar Sudiro dipukul, ditendang, dan kepalanya dijambak. Sudiro merintih-rintih kesakitan. Jatmiko buru-buru melerai. Dia membawa Sudiro turun ke halaman. Sementara Nyai Tumenggung mengajak suaminya masuk ke dalam ruangan bilik. Di ruangan bilik, Tumenggung Jayang Logo duduk di tepi ranjang sambil napasnya ngos-ngosan. Sudahlah Kakang Tumenggung, jangan terlalu kejam. Kasihan juga dia. Ya, aku tidak bisa lagi melihatnya sebagai pesakitan yang perlu dikasihani. Hatiku ini benar-benar terbakar melihat kelakuannya seperti itu seperti binatang saja dia itu. Eh, tapi dia sudah mengakui kesalahannya, Kakang. Lagi pula dia sudah bersedia bertanggung jawab. Aku tahu, Nyai. Karena dia mau bertanggung jawab, aku bisa memakluminya. Aku bisa mengampuninya. Tapi perbuatannya itu harus ada juga akibatnya. Apa dia tidak pernah mikir pada saat mau melakukan perbuatan tidak senonoh itu? Apa dia tidak sadar bahwa Kismoroso itu putri Tumenggung Jayeng Logo? Hmm. Untuk itulah aku memberinya sedikit pelajaran nih, supaya dia tidak lagi berani mengulanginya, supaya dia belajar dari pengalamannya. Heh, enak saja, karena mau bertanggung jawab, dia lalu mau bebas, tidak mendapat sanksi apapun. Lah kok pena. Sekarang dia sudah mendapatkan ganjaran dari perbuatannya yang lalai itu. kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikian serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana, seri ke-30 yang didukung oleh para pemain. Hari Akik sebagai Temenggung Cayang Logo, Siska sebagai Nyai Temenggung, Nanang sebagai Jatmiko, Bimo Yudo sebagai Sudiro, dan Asri Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Tumenggung Jayang Loko setelah tahu bahwa putrinya hamil? Dan bagaimana perkembangan kisah asmara antara Miko dan Setion Ningsih? Apakah hanya sampai di situ saja? Dan akhirnya terputus selama-lamanya? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. 蓝色梦。